Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita seputar ilmu usul fikih dan juga kaidah fikhiyah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan antara dua ilmu yang sangat mulia ini, yaitu ilmu usul fikih dan ilmu al-qawaid al-fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Dalam satu kitab yang sudah dikumpulkan dalam suatu pantun, dalam satu pantun yang sangat indah dan mudah dihafal bagi orang yang dimudahkan. Paham ya? Nah, jumlah pantunnya kurang lebih 103. 103 pantun. Nah, yang mau menghafal silakan tafadhal, yang tidak mau menghafal pun enggak masalah, yang penting kalau mudah dihafal. Paham ya? Kalau mudah dihafal. Matanya ini karya siapa? Karya asy Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Eh, kitab yang akan kita bahas ini kitab apa Mandumah Usul fikhi wa Qawaidih. Mandumah Usul fikhi wa Qawaidih. Pantun seputar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Yang sudah kita bahas kan sudah selesai. Usul fikih sudah kita selesaikan. Apa itu dulu? Al-usul min ilmi usul. Kemudian apa? Syarah Mandumah Al-Waraqat, ya enggak? Nah, kemudian eh, yang Al-Qawaidul fikhiyah sudah kita selesaikan. Al-Qawaidul fikhiyah karya Al Imam Sa'di sudah kita selesaikan. Kemudian risalah latifah yang dulu itu eh, mengenai usul fikih, mengenai kaidah fikihnya sudah kita selesaikan juga. Yang terakhir kemarin apa? Al-Qawaidul Fikhiyah yang diambil dari Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang digabungkan. Nah, bagaimana rasanya kalau digabungkan ilmu usul dengan ilmu na'am barakallahu fikum kaidah usul? Karena beda keduanya ya, tentunya beda. Akan disebutkan oleh beliau bedanya apa? Nah, sebelum kita baca apa yang beliau sampaikan, biar antum ada gambaran. Bedanya kalau usul fikih itu yang dibahas adalah apa? Cara beristinbat. Cara beristinbat dari dalil yang masih global dan umum. Nah, beristinbat mengeluarkan dari dalil yang umum tersebut suatu hukum. Paham ya? Suatu hukum. Sedangkan kalau kuaid fikihnya itu rincian. Rincian. Paham ya? Rincian-rincian daripada apa? Na barakallahu fikum, enam hukum-hukum syar'i yang bercabang. Hukum-hukum syar'i yang bercabang dari dalil yang masih global. Tapi kalau usul fikih itu mempelajari ilmu mengenai apa? Bagaimana caranya orang itu bisa istinbat, bisa berdalilkan. Amlum, Ini dalilnya umum ini, dalilnya khusus ini. dibahas dalam masalah apa usul fikih aslinya. Kemudian ini bagaimana nih? Ini kan perintah. Oh, perintah berarti al ashl fil amr yadullu al wujub. Ini kan larangan. al ashl fil nahyi yadullu tahrim. Itu dalam usul. Amlum. Karena itu fikihnya tuh kan kembali ke lima. Nah, ingat al-qawaid khamsu al al kubra itu. Lima kaidah yang besar itu dah. itu fikihnya tuh muter-muter kemana mana ya kembali ke lima itu dah. Ya, kembali ke lima tadi itu. Nah, walaupun sana ada ada cabang-cabang yang lain, wa illa sumbernya lima khamsu al-qawaid al-kubra, lima kaidah yang besar. Nah, Langsung saja kita masuk pada halaman yang ke 27. Nah, barakallahu fikum. 27. Ayo antum perhatikan baik-baik di situ. Jadi pantunnya sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum dalam artian sudah sebutkan sebelumnya. Kalau antum membaca-baca menghafal silakan tafadhal. Dan tapi kalau misalkan belum mampu menghafal, ya paling-paling sudah faham kandungan eh, inti dari beberapa bahasan kitab ini. Jangan sampai selesai kemudian enggak faham sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Qala al-mu'allif asbahullah bidayatus syarh. Bidayatus syarhi, awal permulaan daripada syarah. Halaman yang ke-27. Naam, ayo Pak. Bidayatus syarhi. Bidayatu asy syarh na'am. Permulaan daripada penjelasan syarah ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi nanti kalau antum jumpai kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin kok mirip dengan kalamnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasr sadi enggak usah bingung, enggak usah panik, enggak usah merasa heran karena beliau muridnya itu. Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin itu muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasr sadi rahimahullah taala. Jadi kalamnya terkadang mirip. Cara menjelaskan juga mirip. Jadi enggak perlu antum bingung begini kok mirip ya. Kita katakan karena beliau muridnya. Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin Muridnya siapa? Muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Mahum insyaallah. Nah, kita lihat. Amma ba'd fa hadhihi al-mandhumatu fi usul fiqh wa qawaidih. Ini adalah pantun atau puisi seputar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Wal farqu bainahuma, ini perhatikan perbedaannya ini. Wal farqu bainahuma dan perbedaan antara keduanya antara usul fikih dengan qawaidul fikih. Namanya antara usul fikih dengan kaidah fikih, apa bedanya? Anna usulal fikhi maudhu'ul bahthi fiha nam adillatul masya Allah. bahwasannya usul fikih itu inti titik pembahasannya adalah mengenai dalil-dalil hukum belum nah dalil-dalil hukum dalilnya itu, loh ha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sudah muncul hukum atau belum itu belum muncul hukum di situ paham ya nah barakallahu fikum itu baru apa baru dalil hukumnya. Hukumnya apa beribadah? Wajib. Dari mana? Wa'budullah. Wa'budullah. Fi'il amr bukan? Ayo, barulah dikeluarkan. al asal fil amr dulu al wujud Berarti ibadah itu wajib. Dalilnya mana? Wa'budullah, perintah. Dan syirik bagaimana hukumnya? Haram. yang dari mana haram? Wala tusriku bihi syai'an. La tusriku. Larangan bukan? Larangan la nahiyah. al asal fil nahi yadullu ala tahrim. Selesai. Itulah yang namanya usul fikih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi titik berat pembahasannya itu mengenai seputar dalil-dalil hukum. Paham ya? Dalil-dalil hukum. Karena dari dalil itu nanti keluar hukum gitu loh. Ya enggak? Dari ungkapan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, ada enggak yang di situ dikeluarkan? Ada. Apa? Hukum ibadah, hukum syirik. Ya enggak? Hukum ibadah mentauhidkan Allah Taala apa hukumnya? Wajib. Dalilnya mana? Wa'budullah. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya wajhul istidlal kita katakan wa'budullah wa'budu amr atau bukan ubudu amr kembali ke kaidah al asl fil amr yadullu ala al wujub hukum asal perintah itu menunjukkan wajib paham ya na'am kemudian apa hukum syirik haram lah kenapa haram wala tusyriku bihi syai'a paham ya jadi ayat itu saja kalau antum jelaskan itu Masya Allah panjang lebar Antum lihat, wala tusyriku bihi syai'a dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. La tusyriku lain apa? La nahiyah. Ingat-ingat kaidahnya, kita keluarkan kaidahnya. Al asl fin nahy dulu ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Berarti berbuat kesyirikan hukumnya adalah haram. Tambah lagi syai'an. Wah, syai'an ini kita nggak boleh mensekutukan Allah Taala itu dengan apa ya? Dengan semua perkara. Sesuatu apapun nggak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Taala. Tahunya dari mana? Syai'an. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kembali ke kaidah lagi. Ya nggak? An-nakirah fi itu nahi tufidu al-umum. Kaidah semuanya intinya. Ya nggak? Isim nakirah itu kalau berada di konteks larangan memberikan faedah apa? Umum. Memberikan faedah umum. Ewa, memberikan kaidah umum, bukan kaidah khusus, umum maknanya. Berarti syai'an sama sekali enggak boleh kita mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun enggak boleh. Paham ya? Tidak dengan nabi yang diutus, tidak pula dengan malaikat yang na barakallahu fiikum terdekat. Enggak boleh sama sekali. Naam. Mahu insyaallah coba bayangkan. Jadi faedahnya pelajari ilmu usul itu antum bisa menjabarkan ayat yang semula kelihatannya pendek, dijabarkan, dijelaskan itu bisa memakan waktu gitu ya. Nah, ini termasuk taktik cara di dalam menjelaskan sehingga nanti kalau misalkan antum dituntut untuk ngisi muhadarah muhadarah atau mengisi suatu kajian, itu panjang lebarnya kembali kepada antum menjelaskan bisa atau tidak. Paham ya? Karena dua dalil, tiga dalil saja kalau antum bisa jelaskan itu bisa satu jam. Bisa satu jam. Nyambung terus, nyambung ini, nyambung ini, nyambung ini, nyambung ini sehingga apa? Tidak terasa ternyata sudah satu jam. Tapi kalau satu dalil antum tahunya cuma artinya saja, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah taala dan jauhilah kesyirikan. Eh, jauhilah apa? Kesyirikan atau tinggalkanlah kesyirikannya. Dan jangan kalian mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Dah sama itu toh Selesai enggak? Selesai baru satu menit, enggak ada. Paham ya? Tapi kalau bisa jabarkan, oh ini perintah, ini amr, oh ini larangan. Sehingga termasuk fungsi tujuan mempelajari ilmu usul fikih itu diantaranya apa? Barakallahu fiikum. Na'am barakallahu fiikum. Dia akan bisa menjabarkan menjabarkan suatu ayat akhirnya bisa mengeluarkan hukum dari ayat yang simple dan padat tadi itu. Mahum insyaallah. Nah, berikutnya. Kata beliau, dalil-dalil hukum dari mana? Minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Empat masadir masadiruddin. yang dihafal ini. Empat dikenal dengan apa? Enam arba. Eh, arba'atu masadiruddin. Empat sumber agama. Apa itu? Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Alkitab, was Sunnah wal Ijma' wal Qiyas. Ini empat dikenal dengan apa? Dengan masadiruddin. Sumber-sumber agama kita ini ada empat tadi itu. Alkitab, was Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sudah kita lewati semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wa may ta'allaqu bidzalik dan yang ada keterkaitan dengan itu. Paham maksudnya ya? Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang membahas seputar dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Amma qawaidul fikhi. Adapun kaidah fikih perhatikan baik-baik itu Fa mawdu'ul bahthi fiha fil fikhi. Pembahasan nah pembahasan mengenai kaidah fikih itu titik beratnya pada ilmu fikih. Kembali kepada ilmu fikih. Paham ya? Antum misalkan barakallahu fikum membawa apa? Membawa tangga misalkan atau gotong tangganya gitu kemana mana Nah, ini bisa jadi dosa, bisa jadi apa? Dapat pahala, tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham ya? Karena masuk dalam kaidah fikih. Masuk dalam kaidah fikih yang kan al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tergantung dengan niat dan tujuannya. Naam. Jadi antum bawa tangga mau untuk apa tadi? Kalau antum bawa tangga untuk mencuri haram enggak? Haram. Tapi kalau antum bawa tangga untuk memperbaiki masjid misalkan, yang itu tempat ibadah, yuk jar dapat pahala itu. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau, "Alladhi huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah." Yang mana fikih itu adalah ilmu, mengilmui bil ahkam syar'iyyah, yaitu mengilmui tentang hukum-hukum syar'i al-far'iyyah yang cabang. Nah, karena nanti ada far'iyah, ada asliyah ya, cuman ini kita ngikutin alur beliau aja. Nah, fikih itu barakallahu fikum ilmu fikih itu adalah ilmu apa? Ilmu mengilmui apa? Mengilmui tentang hukum-hukum syar'i yang bercabang, muta'alliqah yang ada keterkaitan bi af'al mukallafin dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah terbebani syariat. Paham ya? Mulai dari apa? Mulai dari nah barakallahu fikum wajibnya, sunnahnya, Paham ya? Haramnya, makruhnya, kemudian mubahnya. Nah, itu kan hukum yang berkaitan masalah apa? Masalah Naam barakallahu fikum al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Naam. Fahiya qawaidun fahiya qawaidul fiqhi wa laysat naam qawaida li usul fiqhi. Yang mana? Naam barakallahu fikum yang sebelumnya tadi itu yaitu hukum-hukum syariah yang bertabang tadi yang berkaitan masalah perbuatan orang yang terbebani syariat tadi itu itu masuk dalam kaidah-kaidah fikih dan bukan kaidah-kaidah usul fikih. Walakinnaha takunu qa'idatan. Akan tapi dia bisa menjadi kaidah tastamilu ala furu'in muta'addidah yang tercakup eh, atau yang mencakup nah barakallahu fikum di dalam kaidah tersebut cabang-cabang yang beraneka ragam. Kesimpulannya barakallahu fikum Nah, usul fikih itu yang dibahas mengenai apa tadi? Tata cara bagaimana orang itu bisa beristinbat mengeluarkan apa? hukum dari dalil yang masih global. Nah, mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Nanti disambungkan dengan apa? Dengan ilmu nam al-qawaid fikihnya Kalau qawaid fikihnya itu membahas maka kaidah-kaidah, kaidah-kaidah fikih yang rinci. Paham ya? Yang rinci yang dia nanti berkaitan masalah apa? Pembebanan eh, berkaitan masalah agama taklifiyah. Al-ahkam taklifiyah itu hukum-hukum pembebanan syariat. Nah, kita lihat. Wa minal kutub fi dzalika qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, dan termasuk kitab-kitab berkaitan masalah tersebut adalah eh, masalah berkaitan masalah al fikhi, nah, ya, al fikhiyah, kaidah fikih adalah qawaid Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, yaitu kitab qawaid Eh, karya Ibn Rajab Al-Hambali tilmidhi Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Nah, itu muridnya al syaikh Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Nah, semoga Allah telah merahmati keduanya. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Ibn qayyim Fa kitab dan sammahu beliau memiliki kitab nama, dinamakan dengan apa? al quaidul Fikhiyah. Dinamakan dengan apa? al quaidul Fikhiyah Mirip semua kan namanya, mirip dengan karya Sa'di juga kan mirip. Nah, dinamakan dengan al-qawaidul fiqhiyah. Yadhkur al-qawaid yadhkur al qawaida nah wa ma yatafarra' anha min masail. Beliau menyebutkan kaidah-kaidah dan juga yang tercabang darinya berupa permasalahan-permasalahan yang ada. Wa kita kitabun 'adzim. Yang mana kitab tersebut adalah kitab yang agung, kitab yang agung, kitab yang mulia. Lakinnahu yahtaj ila syakhsin qad balagha min al-fiqhi manzilatan. Tapi masih membutuhkan kitab tersebut Nah, barakallahu fikum butuh kepada orang yang sudah nah barakallahu fikum dia mencapai tingkatan fikih. Maksudnya dia sudah faham ilmu fikih itu ya. Nah, kedudukannya itu sudah mencapai tingkatan dia faham ilmu fikih. Li'anna fihi sa'ubah. Karena di dalamnya ada nah barakallahu fikum sesuatu yang sulit di situ. Paham ya? Nah, sesuatu yang sulit karena enggak semua orang bisa memahaminya. Kuwait nurajab Rajab ini termasuk kalau orang mempelajarinya dah faham itu bisa dikatakan spesial. Karena di sana juga termasuk tingkatan tinggi ya. Nah, setelah mudzakirah biasanya pelajari setelah mudzakirah. Setelah mudzakirah baru nah qawaid Ibnu tersebut yang dipelajari. Paham maksudnya ya? Nah, wa nadharan ila annani ra'aitu anna an-nadhma yashul hifdhuhu. Dan setelah kami memandang kembali bahwasanya kami berpandangan, berpendapat bahwasanya pantun itu lebih mudah untuk dihafal. Wa yabqa fil hafidhah akthar dan akan menetap dan membekas eh, pada nah barakallahu fikum benah manusia itu lebih banyak. Maksudnya lebih banyak membekas. Di pikiran manusia itu lebih banyak membekas. Antum ketika menghafal pantun, mudah dihafal, hilangnya terus sulit kan biasanya. Wal aslu fi tindak ibah. Ingat terus kan kalau pantun bentuknya seperti itu. Tapi bagi orang yang dimudahkan itu ya. Kalau bagi bagi orang-orang yang belum dimudahkan karena bahasa Arabnya belum punya ya biasanya agak kesulitan. Tapi kalau sudah faham Nah, apalagi tahu artinya itu mudah dihafal. Naam. Nazamtu hadhil manzumah fakuntu kullama marra bi qa'idatan min usul fikhi aw min al fikhi wada'tuha fi hadhil manzumah. Dahulu kata beliau, akhirnya aku setelah mandang bahwasanya pantun itu lebih mudah dihafal dan lebih melekat dan juga membekas di benak manusia, aku mengarang, aku membuat pantun dengan pantun ini fakuntu kullama dahulu kami, dahulu aku setiap kali melewati suatu kaidah dari kaidah usul fikih, nam atau dari kaidah fikih, aku meletakkannya pada pantun ini. Akhirnya sampai menjadi apa? Pantun yang jumlahnya 100 tadi, 103 tadi ya. Nah, barakallahu fikum 103 tadi ya jumlahnya ya. Eh, nah, barakallahu fikum. Semula beliau cuma gitu, melewati pembahasan, pelajaran ada ada kaidah dimasukkan, ada kaidah dimasukkan sampai menjadi pantun jumlahnya 103 pantun tadi na'am barakallahu fikum Allahumusta'an Ayo eh, wanam. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa maziltu altamisu qawa'ida fi usul fikih dan aku masih terus-menerus mencari kaidah-kaidah nam barakallahu fikum ilmu usul fikih, au fil fikih atau kaidah-kaidah fikih. Ha? Tujuannya apa? Liul Li'ulhiqaha bihadil mandumah, agar aku bisa mengikutkannya pada pantun ini. Walidzalika la tu'tabar hadil mandumah tamatan. Oleh karena itu, pantun ini belum dianggap sempurna. Pantun yang jumlahnya 104 ini, 103 ini belum dianggap apa? Sempurna. Masih ada tambahan lagi dan beliau masih nah mencari-cari karena ini otomatis ketika beliau masih hidup saat itu ya. Kalau sekarang sudah meninggal kan? Nah, barakallahu fikum wa illa sudah mewakili. Pantun tersebut sudah mewakili na barakallahu fikum. Kesimpulannya para fikum, pembahasan kali ini adalah seputar perbedaan antara usul fikih dengan al-qawaidul fikhiyah. Bahwasanya qawaidul fikhiyah itu nah para fikum membahas seputar apa tadi? Hukum-hukum syar'i yang bersabang, yang berkaitan masalah nah perbuatan orang-orang yang terbebani syariat. Baik itu perkara yang wajib ataupun sunnah ataupun makruh ataupun haram atau perkara yang mubah Adapun kalau usul fikih, nah barakallahu fikum yaitu membahas seputar apa tadi? Dalil-dalil hukum yang masih global. Dengan mempelajari ilmu usul fikih, antum akan pandai dan bisa mengambil istinbat. Mengambil istinbat, mengambil pendalilan, mengeluarkan dari hukum yang global itu, mengeluarkan dari dalil yang global tersebut, nah suatu hukum. Mengeluarkan dari dalil yang global suatu hukum. Contohnya sudah kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ana tutup dengan contoh yang lain biar nanti antum paham. Jadi antum ketika menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan cuma cukup dihafal saja, tapi kan dituntut untuk mengetahui pendalilannya. Paham ya? Dalilnya mana? Qala Allah. Dalilnya mana? Qala Rasul. Karena enggak setiap orang yang hafal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa berdalil. Tidak semuanya, tergantung dia pengalaman dia dan juga pemahaman dia terhadap ilmu usul di antaranya. Dengan adanya ilmu usul tersebut dan pengalaman dia dalam belajar, sering mendengar dia akan tahu. Dalilnya mana kalau ibadah itu adalah wajib? Dalilnya mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an misalkan. Atau dalilnya mana salat itu wajib? Apakah ada dalam Al-Qur'an as-salatu wajibatun? Ada enggak? Enggak ada. Apakah ada dalam as-sunnah as-salatu wajibatun? Enggak ada juga. Berarti salat enggak wajib kata mereka, kita katakan wajib. Lah mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali perintah untuk salat. Ya enggak? Wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Paham ya? Nah, dari sinilah kita dituntut untuk apa? Beristidlal. Dari mana sisi pendalilannya? Kalau salat wajib, ini kan perintah amr. Sedangkan kaidahnya apa? Al asl fil amrnya dulu al wujub. Berarti salat wajib. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena sudah kita lewati yang namanya suatu perbuatan ibadah itu memang butuh dalil. Dalil itu ada yang nas. tau nas ya? secara khusus dinaskan, ditentukan, ditetapkan itu ada. Ada dalil yang sifatnya apa? Istinbat. Atau mengambil istinbat dari dalil yang umum, nah atau dalil yang lain kemudian dari pengambilan istinbat tersebut mengeluarkan suatu hukum. Paham ya? Akhirnya muncullah suatu hukum. Nah, jadi terkadang pendalilan itu jangan langsung mencari yang letter lek yang langsung adab. Ada secara apa? Secara tepat, secara nas itu Enggak harus, terkadang enggak ada. Seperti kucing. Ada enggak misalnya nas khusus kucing itu haram itu? Al-hirru haramun ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kembali pada dalil umum. Dari dalil yang umum tersebut mengenai apa? Mengenai hewan yang memangsa dari kalangan hewan yang bertaring, ya enggak? Nah, dari dalil umum itu kita ambil istinbat berarti kucing masuk gitu loh. Paham ya? Jangan seperti orang-orang Qur'aniyun, aklaniun yang mereka katanya cukup Al-Qur'an, As-Sunnah enggak perlu katanya. Akhirnya menghalalkan apa? Kucing. Menghalalkan cindil anak tikus Paham ya? Anak tikus katanya, tindil ini kan bukan tikus katanya. Kita katakan tindil itu kalau bukan tikus apa? Lah ibunya aja tikus. Ibunya tikus. Iya enggak? Tindilnya otomatis juga apa? Dari mana? Ya dari tikus itu, paham ya? Haram, sama aja. Paham ya kata mereka tindil ini halal katanya. Yang diharamkan tikusnya katanya. Nah, tindil itu anak siapa? <laughs> Allah musta'an itu ada pembahasan seperti itu Allah musta'an memang dengar Mungkin tertawa sendiri dengar dari salah satu orang MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an yang pinggir jalan pelang-pelang itu hati-hati itu. MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an itu biasanya ngawur penafsirannya. Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, akhirnya apa? Cindil pun dihalalkan. Nah, kata mereka ini enggak ada pengharamannya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau eh, siapa yang mau ya kita enggak mengharamkan katanya. Walaupun kami sendiri enggak kami sendiri tidak mau tapi. Paham ya? Tapi enggak ada yang haram kita katakan haram sebagaimana tikusnya. Termasuk fawasik al-khams kan itu. Lima hewan fasik yang diperintahkan untuk membunuh. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.